إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين اللهم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Bismillahirrahmanirrahim Kita akan melanjutkan kajian At-Tadhib uh, Fi adillati matan ghayat At-Taqrib Syarah matan Abi Suja' Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita akan memulai mukaddimah terlebih dahulu baru kemudian ke kitab At-Taharah. Dari mukaddimah halaman 16. Antum di atau atau eh, itu gimana antum tukeran tempat duduk? Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى, وصلى الله على سيدنا محمد النبي النبي الأمي وآله الطاهرين وصحابته أجمعين atau dalam رواية lain untuk matan أبي شجاع وأصحابه أجمعين قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الله تعالى سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمة الله عليه رحمة الله عليه ورضوانه في غاية الاختصار nah, ini في غاية الاختصار يعني kemudian bisa menjadi nama dari kematan Abi Suja ini في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه bisa juga ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه bisa juga itu dua وأن أكثر فيه من التقسيمات أو من التقسيمات وحصر الخصال فأجبته إذا إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله تعالى في التوفيق والصواب إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير لله رب العالمين Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam وصلى الله على سيدنا semoga Allah selalu melimpahkan salawat kepada nabi kita sayyidina sayyidina tuan kita sayyid itu artinya tuan kepada tuan kita an-nabi Muhammad an-nabi sang nabi al-ummi al-ummi artinya yang tidak mampu tidak mampu membaca dan menulis ya tidak mampu membaca wa alihi at-tahirin dan beserta alihi keluarganya at-tahirin yang suci wa sahabatihi ajma'in dan sahabat-sahabatnya semuanya. Qala al-qadhi qala al-qadhi Abu Suja' berkata al-qadhi al-qadhi adalah salah satu sebutan untuk seorang yang masyhur di kalangan madhab ya. Al-qadhi atau bisa dimaknai sebagai hakim Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain. Jadi nama aslinya adalah Ahmad. Ahmad nama asli dari Abu Syuja' adalah Ahmad. Abu Syuja' itu nama kunyah saja. Sedangkan nama aslinya adalah Ahmad bin Husain Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Al-Asfahani di sekarang ada di Iran ya. Asfahan itu salah satu Madinah yang sekarang berada di Iran. Jadi Abu Syuja' ini bukan seorang Arab aslinya melainkan seorang Persia seorang Persia dari Persia. Dan Persia bahasanya sendiri ada, namun kemudian kan Persia ketika itu langsung setelah pembukaan dari Umar bin Al-Khattab itu langsung banyak di menggelontorkan ulama-ulama ya, baik ulama fikih, ulama hadis dan lain-lain. Berkata berkatalah beliau Sa'alani ba'dul asdiqa'i hafizahumullahu ta'ala Beberapa orang teman asdiqa Beberapa orang teman Semoga Allah menjaga mereka. Sa'alani meminta saya. Meminta saya. Meminta saya untuk untuk apa? An a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhabil imam syafi'i. Mengerjakan sebuah kitab ringkas. Menulis sebuah kitab ringkas tentang fiqih madhab syafi'i. Semoga rahmat dan keriduan Allah terimakan kepadanya. Ini kata Imam Abi Syuja rahimahullah ta'ala. Ya. Kata beliau, bahwasanya teman-temannya meminta dia untuk mengerjakan sebuah kitab ringkas tentang fikih madhab Imam Syafi'i. Nah, di sini mengerjakan sebuah kitab ringkas tentang fikih madhab Imam Syafi'i itu diminta oleh teman-temannya, namun bisa juga diminta langsung oleh teman-temannya yaitu tolong bikinkan untuk kami sebuah kematan eh, kita ringkas untuk madhab Syafi'i supaya kita bisa menghafalnya. Atau bisa juga ada kemungkinan lain tidak ada yang minta. Cuma merasa butuh, yaitu yaitu Imam Abu Syuja gitu merasa bahwa saya umat ini butuh. Butuh untuk uh, memiliki kitab ringkas tentang fikih mazhab Syafi'i karena daerah itu Iran dahulu juga memeluk mazhab Syafi'i mayoritasnya dan juga mazhab Hanafi juga. Sebenarnya bertentangan ya mazhab Syafi'i dengan Hanafi ada pertentangan banyak. Nah, uh, kalau sekarang mazhabnya mazhab Ja'fari mereka naudzubillah ya. Uh, jadi itu ada dua kemungkinan diminta atau merasa diminta padahal tidak diminta. Jadi merasa bahwa saya umat membutuhkan akhirnya karena beliau adalah seorang ulama merasa tergerak kemudian untuk menulis untuk para umat untuk kaum muslimin. Ya. Yang benar-benar ringkas yaitu ghoyatul ikhtisar. Nah, ghoyatul ikhtisar itu salah satu yang sudah kan sebutkan salah satu nama dari matan Abi Suja yang kemudian menjadi kifayatul akhir untuk syarahnya ya ghayatul ikhtisar dan juga pendek ya wa nihayatul ijaz dan juga sangat pendek ya khifu 'ala talibi darsuhu atau yukhaffifu atau di sini eh, yusahilu atau liqarriba 'ala almutaallimi mutaallimi darsuhu darsahu sehingga mempermudah bagi pelajar dalam mempelajarinya wa yusahila 'ala almubtadi'i hifdhuhu ini kurang kurang dan memudahkan untuk pemula ini enggak dia enggak di enggak diterjemahkan di sini dan memudahkan untuk pemula untuk menghafalnya wa an uksiru min taqsimat mereka juga memintaku untuk memperbanyak taksimat bagian-bagiannya cabang-cabangnya ya wa hasril dan juga membatasi permasalahannya jadi jangan terlalu jangan terlalu panjang maka dari itu fa'ajabtuhu ila ya dzalika taliban litsawab. Saya menyambutnya seraya mengharapkan pahala dan taufik dari Allah raghiban ilallahi fit taufiq lis Taufik dari Allah menuju kebenaran. Innahu ala ma yasha'u qadir. Sesungguhnya dia maha mampu melakukan apa yang diinginkannya. Wa bi'ibadihi latifun khabir. Maha lemah lembut ya kepada para hambanya dan maha mengetahui dan madhab syafi'i adalah maksudnya tariq as-syafi'i jalannya imam as-syafi'i dalam dalam hal fiqih dan syafi'i itu dinisbatkan kepada kakeknya kakek kakeknya kakeknya jadi imam syafi'i namanya siapa namanya adalah Muhammad kunyah beliau adalah Abu Abdullah dan nama masyhurnya ismu syuhrahnya adalah Asy-Syafi'i Beliau adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' Berarti kakeknya kakeknya Kakeknya Al-Abbas Ya Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Uthman bin Syafi' Itu menunjukkan bolehnya menisbatkan seseorang kepada kakeknya Bahkan kakeknya kakek Atau ayahnya jadi nggak harus dia dinisbatkan kepada dirinya misalnya. So, kita di sini madhab Syafi'i, ya kan? Apakah Syafi'i? Syafi'i itu namanya Imam Syafi'i? Bukan. Maka nggak masalah kalau misalnya dikenal misalnya kan namanya Muhammad bin Idris bin Abbas misalnya Idrisi. Bisa sebenarnya atau Abbasi atau Uthmani atau Syafi'i. Tapi Syafi'i yang dikenal bukan Idrisi nggak ada. nggak dikenal. Ya kalau misal kita bilang madhab Idrisi lah orang bakal bingung loh ini maksudnya siapa Idrisi maksudnya kita kan Syafi'i ya. nah itu juga dalam kasus Muhammad bin Abdul Wahab sebenarnya nggak masalah kalau misalnya secara penisbatan menyebutnya sebagai Wahabi secara secara penisbatan karena Wahabi nama ayahnya nggak masalah dari dari sisi itu nggak masalah jadi kalau misalnya ada orang bilang seharusnya harusnya kalau misalnya ajarannya ajaran Muhammadi bukan Wahabi Nah ini juga justru perkataan ini juga salah. Perkataan ini salah. Kenapa kalau misal kayak gitu, kenapa madhab Imam Ahmad? Kenapa enggak Ahmadi? Padahal Hanbal itu kan nama kakeknya, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Ya kan? Kemudian juga kenapa madhab Imam Syafi'i bukan Muhammadi? Padahal Muhammad bin Idris bahkan lebih jauh lagi. Ya. Jadi nggak masalah eh, menisbatkan kepada kakeknya kemudian dikenal dengan penisbatan itu tidak tidak masalah ya. Kemudian Abu Hanifah, nama aslinya siapa? An-Nu'man. gak ada Nu'mani, tapi Hanafi jadinya. Ya, jadi enggak masalah insyaallah. Tapi kemudian uh, kitab At-Taharah kita mulai dari kitab At-Taharah insyaallah taala pada hari ini ya dan kemudian kita akan mempelajari macam-macam air kitab At-Taharah Alkitab dan kita akan mendefinisikan di sini kitab dan juga at Kitab yang kita kenal itu berasal dari kata al-katbun yang dimaknai sebagai al dom wal jama' al wal jama' yaitu mengumpulkan dan menjamakkan mengumpulkan dan menjamakkan Adapun al-toharoh jadi jadi kitab tadi kitab itu adalah kumpulan dari kalimat-kalimat paragraf-paragraf pasal-pasal dan bab-bab itu menjadi kitab makanya disebut al dom wal jama' yaitu kumpulan dan penjamaan. At-taharah secara bahasa maknanya adalah an-nadhafah. Jadi at-taharah adalah an-nadhafah. Ya. At-taharah sinonimnya an-nadhafah. Ya Mas Afri pernah dengar an-nadhafah? Atau kalimat an-nadhafatu minal iman pernah dengar? An-nadhafatu minal iman itu dulu tahun 90 digembar-gemburkan sebagai hadis Nabi padahal bukan hadis Nabi itu. Itu perkataan perkataan orang gitu. Namun namun makna benar bahwasanya nadzafatu minal iman benar. Secara makna benar namun secara penisbatan kepada Rasulullah itu kadzib. Kalau dengan lafal itu ya. Uh, eh, an-nadzafatu minal iman atau an-nadzafah adalah at-taharah. Dan artinya apa? Kebersihan, kesucian. Dan dalam syariat taharah itu adalah taharah itu adalah ibaratun an raf'il hadathi fi ma ma fi yaitu toharoh secara istilah adalah ungkapan mengenai menghilangkan hadas dan me menghilangkan najis jadi ungkapan mengenai menghilangkan najas naji kenajisat naj, uh, eh, afwan menghilangkan hadas ya beda menghilangkan hadas pakai hak ungkapan mengenai menghilangkan atau penghilangka penghilangan hadas dan penghilangan najas najis ya. Dan hadas dengan najis nanti beda. Nah, hadas dengan najis itu berbeda. Ungkapan mengenai satu penghilangan hadas, kedua dan apa? penghilangan najis atau yang semakna dengan keduanya dan segambar dengan keduanya. Segambar berarti seformat dengan keduanya, sebentuk dengan keduanya. Nah, sekarang pertama raf'ul hadas. Itu contohnya apa raf'ul hadas? Contoh dari menghilangkan hadas apa? Wudu, ya. Wudu contohnya adalah wudu menghilangkan hadas. Wudu ini maksud apakah wudu sunnah, wudu diperbaharui atau wudu wajib? Raf'ul hadas itu wudu wajib. Karena kalau misalnya wudu sunnah itu bukan termasuk dari bukan termasuk dari menghilangkan hadas. Bukan. Yang menghilangkan hadas itu adalah wudu wajib. Kalau antum misalnya sebelumnya buang angin, ya. kemudian antum berwudu, itulah yang disebut raf'ul hadas. Karena wudu wajib. Wudu pertama setelah antum uh, buang angin dan semacamnya. Kemudian setelah antum wudu itu, antum wudu lagi. Nah, wudu yang kedua ini bukan wudu yang merafa' al hadas, ya kan? Bukan wudu yang menghilangkan hadas. Paham atau enggak Mas Ari? Mas Hadi paham? Belum paham. Coba di sini. Berarti antum harus konsentrasi. Makanya jangan remehkan kajian fikih juga. Kalau ini basic sekali. Nah, sini antum ah, harus ditata pengertiannya, pemahamannya tentang tentang toharoh. Toharoh itu bersuci kan? Bersuci dalam syariat Islam, ya, ini yang dimaksud bukan toharoh dari uh, ria eh, sifat-sifat penyakit kalbu ini udah itu masalah tazkiyatun nufus. Sekarang kita masalah fikih yang kita kenal sekarang. Toharoh itu bisa berupa menghilangkan hadas Nah sekarang kenapa kita mungkin nggak tahu apa itu menghilangkan hadas dan berwudunya karena kita nggak ngerti itu, apa itu hadas. Nah kan nanti insya Allah kita akan tahu. Kemudian menghilangkan najis dua atau yang semakna dan segambar dengan menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Menghilangkan hadas kalau hadas itu kan sifat dia. Beda dengan najis. Kalau najis itu ada benda najis gitu kan. Kalau ini hadas itu sifat seperti antum kencing. Nah, antum berhadas berarti. Hah? Ada zatnya gimana? Oh, enggak mesti karena karena kentut enggak enggak dampak. Kecuali kalau punya antum mungkin nah. Hah? Nah, itu najis, itu najis. Enggak, enggak mesti. Hadas itu hadas itu sifat yang ada di diri antum. Ah, antumnya yang nampak bukan najisnya. Dan kentut juga enggak najis kentut itu. Nah, eh, misalnya misalnya tadi buang angin ya buang angin dari dari belakang kok buang dari eh uh, gitu nggak nggak masalah nah kemudian yang kedua antum membuang air kencing membuang brr, gitu nggak maksudnya membuang lewat saluran yang antum punya bukan membuang lewat ember nah kemudian juga misalnya antum keluar madhi ya ha, ah, atau wadi ya atau tidur. Nah, itu semua keadaan yang membuat antum tuh berhadas, membuat antum tersifati itu tidak suci. Namun tidak disifati dalam jas antum berarti najis enggak, enggak, enggak. Bukan itu. Ya. Nah, tapi antum ini kondisinya hadas, berhadas sehingga terhalangi dari melakukan sholat. Atau kata para ulama nggak boleh memegang mushaf Al-Qur'an. Itu ikhtilaf, khilafiyah. Taib. Jadi itu paham dah hadas. Hadis itu kondisi-kondisi setelah antum mendapatkan hal-hal seperti itu dalam diri antum. Nah, untuk merofa al hadas itu harus ada ritual tertentu yang ditentukan syariat, yaitu apa? Wudu. Dan wudu itu diniatkan untuk merofa al hadas. Nah, ini penting ini jangan sampai kita jahil tentang hal ini. Wudu itu diniatkan untuk menghilangkan hadas. Jadi supaya melegalisir bisa sholat gitu kan. Jadi jangan sampai kita udah berhadas seperti itu kita wudhu karena formalitas saja wudhu nggak ada niatan apa-apa lah ini kan bahaya sebenarnya kan kan innamal a'malu niat gitu amalan tergantung niat lah kok misal niatnya niat cuma ikut-ikutan orang aja pada wudhu lah berarti sholatnya apa sah apa enggak ini masalahnya gitu kan nah kan masalah kan nanti yang jadi yang Allah alam itu seterusnya makanya ini wajib sebenarnya fikih yang seperti ini permasalahan kecil seperti itu wajib fardu ain bagi kita semua ya mungkin kita udah udah dewasa udah balik tapi bahkan orang tua sekalipun tetap wajib untuk mempelajari ini kalau misalnya belum tahu ya so, tadi apa udah raf'ul hadas ya kan menghilangkan hadas dan dan wudu yang menghilangkan hadas itu wudu yang benar niatnya benar gerakannya dan juga apa wudu pertama jadi setelah antum bisa kencing ya kan kemudian antum wudu dengan niatan merafa hadas sah wudunya sah wudunya Nah setelah antum merofa wudhu merofa hadas selesai, setelah itu antum ha, wudhu lagi misal misal setelah 10 menit kemudian antum belum batal belum batal belum membatalkan wudhu belum ada batal antum wudhu lagi karena pengen memperbaharui saja wudhu kedua itu. Nah wudhu kedua apakah wudhu yang merofa hadas? Enggak merofa hadas, tapi dia semakna dengan wudhu yang merofa hadas sama sama wudhu sama-sama wudhu ya kan iya nah itu yang kita maksud tadi definisi toharoh adalah sebuah ungkapan tentang pertama apa menghilangkan hadas atau menghilangkan najis atau yang semakna dengan dengan keduanya nah wudhu wudhu kedua atau wudhu yang diperbarui yang mana wudhu itu bukan karena sebelumnya berhadas bukan itu termasuk dari kategori yang semakna dengan rafa al hadath menghilangkan hadath paham di sini Mas Hadu udah paham belum kurang ya. masih, masih ya berarti kalau misalnya kita berhadas kita berwudu kalau -hmm. kita kena najis kita nggak wajib wudu nggak wajib wudu nggak wajib wudu ya tapi tapi kecuali kalau misalnya sebenarnya tetap layak berwudu ketika kita kena najis itu sudah besar atau antum misalnya kecebur di septic tank misalnya sekujur tubuh nah itu ya mandi ya kemudian cobalah wudu itu kan lebih baik <laughs> berenang kan ya? uh -uh. nanggung nanggung langsung saya tank ya Baik, uh, tadi itu raful hadas. Sekarang izalatun najas yaitu menghilangkan kenajisan. Nah, menghilangkan kenajisan ini masalah ini. Najis kita harus tahu juga. Ada najis aini, ada najis hukmi, tapi kita perhatikan najis aini misalnya. Misalnya ada aini itu kotoran kucing. Kotoran kucing itu najis bukan? nggak ada di sini yang berpendapat nggak najis atau bahkan suci dan suci kan nggak ada kan alhamdulillah berarti normal semua antum nah e, kotoran kucing T41 kucing gitu kan kotoran kucing itu kalau kita sentuh ya ceret gitu kan nah berarti kan tangan kita kena najis sebenarnya nggak kita antum antum kalau antum sentuh kalau antum sentuh tangan antum kena najis ya kan nah antum nggak perlu nggak perlu kalau udah tahu ini kotoran kucing untuk memastikan najisnya antum nggak perlu melihat kepada warnanya atau baunya atau rasanya nggak perlu nggak perlu dirasain dulu karena udah tahu ini najis ya nah apakah itu membatalkan wudhu enggak tapi apakah harus bagi antum untuk menghilangkannya harus nah ketika antum menghilangkan itu itu namanya toharoh pensucian ya tadi pertama apa roful hadas contoh-contohnya tadi udah udah tadi apa namanya misalnya Juno uh, bukan ya Juno terakhir masuk hadas Juno terakhir masuk hadas namun hadas besar uh, tadi kencing dan semacamnya kan hadas nah kemudian yang najis beda lagi nah sekarang ada kasus antum merofak hadas juga mengizalah najis misal antum kencing ternyata eh, kita laki-laki semua kan alhamdulillah ternyata saluran kecing itu agak-agak eh, uh, yang satu ke arah timur yang satu ke arah ngucurnya ngucurnya muncratnya itu ada yang ke timur barat kemudian ke tenggara ke selatan kemana seruan. nah kemudian di antara itu ada yang mantul ke tembok dan kembali ke kita kan? nah setelah mantul itu kembali ke kita ternyata ke celana kita nah di sini ada dua hal yang wajib untuk lakukan sebelum sholat yaitu pertama wudhu dan kedua, antum harus membersihkan cipratan-cipratan yang mengenai celana antum atau mengenai kaki antum harus itu wajib. Nah, kalau wudu itu berarti raf'ul hadas namanya. Menghilangkan hadas. Kalau antum men mencuci celana bagian celana yang terkena, terkena najis itu atau mencuci kulit yang terkena najis itu, nah itu namanya izalatun najas. Udah paham di sini? Itu bedanya. Jadi toharoh bersuci atau pensucian itu adalah sebuah ungkapan tentang menghilangkan hadas dan menghilangkan najas atau yang semakna dengan keduanya. Ya semakna dengan keduanya itu ya seperti uh, mandi sunnah. Antum nggak junub nggak? Ada antum nggak keterkenal najis? Misal pagi ini nih, pagi ini. Antum nggak ada junub malam tadi nggak? Kemudian antum juga nggak terkenal dari siapapun, tapi antum mandi pagi aja. Ini mustahab bukan mustahab juga, maksudnya dianjurkan kita kan untuk segar dan semacamnya dalam Islam kan. Nah, ini termasuk izazun najis bukan? Bukan, karena nggak ada najis yang ter ini kan, kan? Ini termasuk raful hadas bukan? Bukan juga, karena antum nggak sedang berhadas. Nggak nggak sedang berhadas besar sehingga antum harus mandi nggak. Nah, berarti ini apa? Ini adalah mandi yang semakna dengan izatun najas atau raful hadas. Bisa dipahami nggak? Antum paham Habibi? Kurang paham atau paham? Beneran nih? Eh. Mas. Ah, tidur. Hah? Ngiler. Kan ya mungkin kalau punya antum mungkin, tapi kalau kalau kalau kalau ana enggak, alhamdulillah. Kita manusia enggak seperti itu. Kita manusia enggak seperti itu, Mas. Ya kalau antum ya itu pilihan antum mau najis nggak nggak najis ilir itu nggak najis walaupun baunya itu sangat busuk namun nggak najis nggak najis ya kalau kalau najis ente makannya gimana iya kalau najis gimana kan iya kering misalnya terus memutih gitu kan enggak enggak iya kan? enggak enggak najis itu enggak apa-apa gitu. antum ketika tapi ketika antum ketika wudhu kemudian ilerat masih masih membekas dan mengkarat di sini kemudian sholat itu enggak masalah dengan itu gitu gitu. enggak masalah di baju enggak masalah enggak masalah putih-putih di baju terus basah bajunya enggak masalah itu tapi makruh tentu makruh ketika antum ke masjid, antum pakai baju yang bekas kebanjiran itu parfum seperti itu ya antum makruh ke sana. Bahkan nggak boleh sebenarnya, harus ganti baju. Yang kalau ini yang tadi buang air kecil. Yang tadi itu urutannya wudhu dulu atau menghilangkan dulu? Boleh dua-duanya, antum terserah. Boleh wudhu dulu. Ah, boleh dulu, nggak masalah. Kita megang najis. Nggak, nggak masalah, megang najis itu nggak membatalkan wudhu megang mandi, mandi najis itu nggak membatalkan wudhu ya antum boleh praktek misalnya setelah sholat atau setelah wudhu nanti mau sholat duha antum cari najis kemudian pegang nggak bakal wudhu nggak bakal batal nggak bakal batal tinggal cuci tangan udah ya, tinggal cuci tangan jadi memegang najis itu nggak nggak membatalkan wudhu ya uh, wallahu alam nggak nggak tahu ada ada khilaf tapi memang kalau dipikirin pikir nggak ada nggak ada dalilnya yang bahwasanya memegang najis itu membatalkan wudhu nggak ada karena karena wudhu itu merofa hadas bukan mengizalah najas ya kan nggak ada uh, kontes uh, nggak ada uh, nggak ada kalimat uh, wudhu menghilangkan najis nggak itu bukan wudhu namanya kalau misalnya menghilangkan najis itu sebenarnya cukup, cukup misalnya ada ada najis di tangan misalnya kotoran serigala truk gitu kan nah antum giniin hilang udah selesai udah selesai namun nanti nanti akan ada ada akan ada rinciannya di fikih Syafi'i yang mungkin kita menyelisihinya menyelisihinya namun tetap layak kita pelajari nanti ya. Oke, okay, udah tadi Mas Nur Hadi ada sesuatu? Nah, Bentar. Selama ini kan pikiran saya kan kalau wudhu itu ketika ingin sholat gitu. Kan. Jadi kalau misalnya saya kentut sholat masih lama, saya nggak perlu wudhu. Gitu. Nggak masalah, itu antum wudhunya setelah sebelum sholat nggak masalah. Ah. Ah, bukan setelah sholat ya. Enggak enggak habis habis habis kentut misalnya jangan merasa harus wudhu sekarang enggak nanti harus wudhu ketika mau mau sholat ya <laughs> atau mau memegang mushaf ya gitu ya mas berarti <clears throat> termasuk rokul adas itu semisal wudhu ya tayamum dan mandi junub itu termasuk rokul adas Ya. tapi kalau misalnya Nafiki syafi'i tayamum itu bukan termasuk yang menghilangkan najis atau merafa adas enggak tapi sebenarnya bagaimanapun tayamum itu yang lebih tepat adalah dia merafa hadas. Antum junub misalnya, antum junub kemudian eh, nggak uh, ada air kemudian tayamum setelah tayamum ternyata setelah itu ada air tiba-tiba hujan brrr, gitu kan nah antum udah udah hilang nah, hadasnya udah hilang itu ya udah hilang itu yang lebih tepat seperti itu nah, tapi ketika antum sedang dalam proses tayamum tiba-tiba air ngucur gitu aja nggak tahu dari mana brrr, wah, air air berjernih gitu kan nah itu antum harus membatalkan tayamum antum kemudian beralih kepada air itu selama air itu adalah air yang memang cukup untuk mandi junub kalau air cuma segelas doang yang hadir ya nggak usah nggak nggak nggak ibroh minum aja <clears throat> ya tapi kita langsung menuju ke tohar eh, toharoh tadi apa toharoh udah kita toharoh jadi kita udah tahu uh, pemaknaan toharoh sekarang kita menuju ke macam-macam air Abu Syuja' berkata rahimahullah taala al miyahul lati yajuzu biha at-tathhiru sab'u miyah ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد air yang boleh digunakan untuk bersuci ada ada tujuh Syafi di sini tujuh jumlahnya bukan berarti pembatasan hanya ada tujuh, melainkan bisa jadi ada ada selain dari air-air ini yang mana masih men, masih menjadi air mutlak ya yaitu pertama hafalkan kosa katanya, hafalkan kosa katanya, ya hafalkan kota kosa katanya. Ma'us sama artinya air langit. Hmm. Air langitan atau air langit apa gimana? Air hujan ya. motor maksudnya, air langit. Termasuk juga gerimis juga ya. Wa ul bahr dan air oh. air laut ya. Disebut bahar karena saking luasnya Kemudian ma'un nahri, air air sungai. Ma'ul bi'ri, air sumur. Bi'r artinya sumur. Ma'ul ain, air mata. Air mata antum nangis, kemudian kumpulin di ember. Habis itu wudu dengannya. Maksudnya al-ain di sini, al-ain mata air mata air. Ya secara harfiah kalau orang jahil nerjemahkan Maul ain ya air mata. Ya? Hah? ya nangis dulu atau tampung nangis tangisan orang lain. Hmm. Wa ma'ul ain air mata air, wa ma'us salji air salju. Nah, itu boleh. Ya. Wa ma'ul barad dan air embun dan air embun, ya. Barat itu embun. Nah sekarang embun-embun yang ada di daun-daun kumpulin jadi satu ember misalnya, eh capek sampai ngumpulinnya aja udah satu hari kan. Nah baru habis itu dipakai buat wudhu boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Ya. Baik embun yang ada di situ, yang ada di tanah, yang ada di atas bumi, eh, yang ada di genteng, yang ada di kayu dan semacamnya, kumpulin semua itu jadi air mutlak itu semua ya. Karena masih dalam keasliannya, nggak ada perubahan sama sekali. Ya. Tapi penjelasan. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa bersuci itu bisa dilakukan dengan setiap air yang keluar dari bumi dan yang turun dari langit. Jadi masih dalam keasliannya. Ketika antum misalnya ke gua, ternyata di gua itu ada sungai bawah tanah, ya. Kan? Nah, di situ boleh nggak kita menggunakannya sebagai ini uh, apa namanya berwudu? Boleh. Antum misalnya juduk di gua itu tiba-tiba. Nah, kemudian antum mandi, boleh nggak Ya boleh. Antum tenggelam celupin diri, boleh di situ, ya. Nah, uh, juga misalnya kalau misalnya di pegunungan Belerang atau di Bukit Belerang ya. Kemudian atau menemukan dua. Nah, di dalam gua itu ada semacam sumur. Sumur alami. Misalnya danau kecil misal di dalam gua itu. Yang mana air itu bau belerang. Bolehkah antum menjadikannya sebagai media untuk bersuci? Boleh. Kenapa? Kan baunya beda. Baunya bukan bau air biasa. Iya benar baunya bukan bau air biasa namun ia tetap air yang asli dari bumi. Ya. Dan jadi yang mengubah bau dia itu bukan dari perbuatan manusia. Melainkan dari keaslian daerah itu, bumi itu gitu. Jadi nggak masalah air belerang, nggak masalah. Tetapi kalau misalnya nih misalnya ada kali sungai. Sungai itu berjalan eh enggak maksudnya airnya yang berjalan. Airnya berjalan. Nah, tajri, yajri gitu kan. Kemudian ternyata air itu mengandung debu-debu sehingga berwarnanya coklat. Warnanya coklat. Nah, pertanyaannya, apakah boleh antum berenang di dalamnya? Nah, itu kan gak nyambung pertanyaannya kan? Nah, apakah antum boleh antum boleh berwudu di air itu? Boleh. Boleh. Kenapa boleh? Karena air tersebut warnanya berubah bukan karena perbuatan manusia dan juga bukan karena perbuatan binatang misalnya binatang kemudian buang air besar di situ dinosaurus atau gimana di situ terus abis itu warnanya beda kuning atau semacamnya nah itu baru nggak boleh tapi yang ini kan kalau ini karena apa karena tanahnya dan tanah itu suci bahkan bisa mensucikan ya kan maka nggak masalah tanah ataupun pasir dan semacamnya yang memang alami ada di sana maka nggak masalah tapi sekarang misalnya ada sebuah kolom, kolom, ah kolom gitu kan kolam biasa dia kolam yang tidak tidak tidak mengalir airnya tidak mengalir jadi tetap airnya kolam ikan lah kalau kolam ikan tapi ikannya nggak terlalu banyak nah airnya itu berwarna hijau hijau disebabkan oleh lumut nah lumutnya banyak itu di mana mana semua lumut ya dan itu lumut mereka dengan sendirinya hidup nggak ada yang uh, menanamnya ya kan nah di sini itu boleh nggak kita jadikan sebagai media untuk bersuci boleh. Kenapa? Karena lumut itu bukan disengaja manusia. Mungkin nah, kan alam yang membuatnya seperti itu ya. Ya. Kemudian apa? Karena kalau buat ikan tertentu kan sengaja dibikin hijau. Sengaja dikasih apa biar lumutnya tumbuh. Enggak masalah itu tanaman enggak masalah. Enggak masalah. Tapi dalam fikih Syafi'i mungkin saja dihukumi nggak boleh. Kenapa? Karena karena sengaja ya. Tapi tetap dia nggak masalah sebenarnya nggak masalah ya karena masih alam ya. masih alam masih alam kemudian juga kalau misalnya di ini bukan karena lumut sekarang tetapi karena karena apa karena pohon ada pohon rindang banyak kan pohon rindang gitu kan nah pohon itu kemudian jatuh daun-daunnya sering jatuh sering terus menginfakkan daunnya ke ke bir eh, ke, ke, ke, ke kolam itu nah kemudian akhirnya uh, warna da, warna danau warna apa tadi kolom warna kolom itu warna kolom itu berubah menjadi warna daun itu apakah boleh kita ini wudhu di situ boleh, iya boleh di wudhu di situ kemudian juga permasalahan lain misalnya di tanah gambut di tanah gambut ya di Kalimantan misalnya di tanah gambut ya tanah gambut kan akar-akar banyak namun juga berair dia seperti rawa di bawah tanah gitu kan kemudian kalau kita uh, pacul gini keluar air itu deh dan airnya itu warna merah warna merah dan juga baunya itu bau bau cucian udah sehari atau lima hari gitu kan nah ini apakah boleh kita berwudu di sana boleh nggak masalah nggak mah bukan masalah di sini bukan masalah bau bukan masalah ini tapi ini masalahnya dia masih air yang pada keasliannya dari bumi maka nggak masalah ya nggak masalah di situ walaupun dalam fikih syafi'i misalnya tadi yang kolam kalau ada orang misalnya punya daun segudang, kemudian pengen ngebuang daun itu ke kolam tetangganya yang dia benci, kemudian di, dimasukin itu daun, habis itu kolamnya kemudian, ah, kolamnya bukan nggak kelihatan, kolamnya jadi berubah warnanya, warna daun dan baunya bau daun. Nah dalam fikih syafi'i yang seperti ini dihukumi tidak boleh digunakan untuk bersuci tetap suci airnya nggak masalah cuma tidak boleh karena apa karena fikih syafi'i karena ini ada upaya orang untuk sengaja untuk membuang di situ makanya kemungkinan yang lumut itu kalau ditanam pasang kemungkinan nggak boleh tapi namun kalau anda lebih condong kepada yang membolehkan nggak masalah insyaallah ya nggak masalah karena orang e, tidak tahu juga bahwasanya itu akan merubah warna juga kan nggak ngerti Tapi uh, eh, udah ya itu maul maus sama tapi kemudian ke dalil-dalilnya. Dalil untuk ma'us sama, air laut eh, air, air langit itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih." Allah menurunkan kepada kalian hujan dari langit untuk menyucikan kalian dengan hujan itu. Ini air hujan, dalil untuk air hujan. Sekarang dalil untuk air laut. Itu hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami pernah berlayar di lautan dan membawa sedikit air. Jika berwudu dengannya, kami akan kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Rasulullah SAW bersabda, "Huwa tahuru ma'uhu, al-hillu maitatuhu." Laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Sufi ini dua-dua hukum air laut suci. Walaupun rasanya asin. Makanya kita nggak nggak memperhatikan rasa atau bau atau warna kalau memang itu asli dari bumi atau baik di atas bumi atau dari dalam bumi. Yang penting memang keaslian seperti itu maka nggak masalah. Ya. Mau air gambut, mau air laut yang warna dan rasa beda nggak masalah. Ya. Al-hillu maitatuhu bangkai laut itu halal untuk dimakan selama belum membusuk karena maldorotnya besar. Tapi kalau misalnya bangkai itu masih kelepek-kelepek atau bangkai itu uh, apa namanya ma bukan masih hidup tapi uh, belum lama hidup lah ada tulisan baru lima menit atau ada tulisan atau atau diketahui satu jam atau belum busuk uh, ah, kemudian misalnya ikan paus terdampar ke pantai blok gitu kan terus mati di sana nah itu boleh itu bangkai bangkai nggak disembeli nggak disembeli tapi tapi nggak apa-apa antum makan tapi makannya setelah dimasak ya jangan ketika masih seperti itu ya kemudian juga ada masalah dalil untuk air uh, nahar, air apa air apa nahar itu? Air su sungai. Air sungai itu sama dalilnya dengan air air uh, air laut sebenarnya. Tapi sebelumnya untuk air yang sekarang maul bi'ir, air sumur, itu ada dalilnya enggak? Ada dalilnya dari hadis Sahal. Para sahabat berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatnya tentang uh, eh, bi'ir budoah namanya dalam bulughul maram itu ada bi'ir budoah yaitu uh, eh, bi'ir atau sumur yang tercampur baur di dalamnya itu eh, bekas-bekas uh, yang najis ya bukan dibuang di sana enggak tapi tapi dengan sendirinya banyak hal-hal yang najis ke dalamnya kemudian kata Nabi saw al maula yunajisu syai air yang ada di situ itu tidak dinajiskan oleh dinajiskan oleh apapun karena nggak berubah ininya nggak berubah zatnya tetap air nah itu menunjukkan biir sumur itu berarti kalau tetap dalam keaslian airnya maka ia air mutlak air yang boleh dipakai ya itu dalil untuk maul biir dan juga maul ain sama dengan maul biir sebenarnya karena biir berkaitan dengan ain ain yang dimaksud ya mata air bukan ain penyakit ain atau ain mata kepala tapi ain yang dimaksud adalah mata air kemudian ma maun nahar juga sebenarnya sama dengan ma maul ain karena nahar itu intinya dari mata air ya Tapi kemudian juga untuk dalil ma'ul thalj dan ma'ul barot itu ada di hadis Nabi yaitu di doa. Uh, dari hadis Abu Hurairah, dari hadis Abu Hurairah, beliau berkata Rasulullah SAW jika bertakbir setelah sholat takbiratul ihram, kemudian beliau uh, berhenti sejenak, maksudnya diam sejenak dan dalam diamnya beliau itu beliau ditanya, uh, afwan, setelah sholat ditanya oleh para sahabat, apa yang kau baca wahai Rasulullah di antara al-fatihah dengan uh, takbiratul ihram? Beliau kemudian menjawab saya aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khotoyai كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من min khotoyaya bima ithalji wal dengan ya Allah cucilah uh, bersihkanlah uh, kesalahan-kesalahan uh, saya dengan air salju dan air embun. Nah, ini menunjukkan bahwa saya keduanya itu suci dan mensucikan. Dengan dalil ini kalau misalnya keduanya tidak suci dan mensucikan, nggak mungkin Rasulullah meminta pada Allah untuk eh, dibersihkan kesalahannya dengan dua media ini. Ya. Baik. Ada pertanyaan? Tirmidzi berkata derajat hadis ini adalah hasan Sohi, Halal bangkainya artinya boleh dimakan binatang yang mati di dalamnya. Boleh dimakan. Seperti ikan dan selainnya tanpa harus disembelih secara syar'i tanpa harus disembelih secara syar'i. Bahkan dia nggak usah kan. Ikan-ikan baik ikan sungai atau ikan laut itu nggak usah disembelih secara syar'i. Maksudnya dia matinya pun matinya syar'i dia. Jadi nggak perlu disembelih. Ah, mati tenggelam. Makanya kadang-kadang ular kadut dan ular air itu kadang-kadang mereka berjasa terhadap ikan. Karena ikan diselamatkan dari ketenggelaman kemudian dibawa ke darat kemudian biasanya kan kayak gitu pak ular ya ular itu pahlawan ikan jadi ikan di air jalan kemudian ular itu menyelamatkannya cok gitu terus dibawa ke ke darat habis itu dimakan ya. uh, antum sebagai antum nih lemot sepertinya tapi kita maafkan kelemotan itu <laughs> oke okay, uh, jadi kajian materi Nabi Suja udah kita sudahi dulu. Insya Allah kita akan bertemu lagi untuk kajian ini pada hari Rabu insya Allah Taala di pekan mendatang. Kita masih melanjutkan macam-macam air. Kita akan nanti mengetahui uh, dalam fikih syafi'i ada air mutlak, ada air musyammas, ada air tohir, ada air yang najis ya, atau air tohir atau air mutatohir. Tapi insya Allah kita lanjutkan pada pekan depan.